ghairillah au yad'u au yad'u wa ghairah. Termasuk syirik seseorang itu istighatsah kepada selain Allah atau berdoa menyeru sesuatu selain Allah. Istighatsah talabul ghaus wa huwa izalatu syiddah Berarti mengharapkan bantuan orang lain untuk menghilangkan kesulitan. Ini istighah, istighatsah. Disebutkan di sini oleh beliau minasyirki an yastaghitha bi ghairillah la ala itlaqihi. La ala itlaqihi, tidak secara mut mutlak. Mengapa? kisah Nabi Musa alaihi salam Kisah Nabi Musa yang orang Banab yang sesuku dengan beliau min syi'atihi ya istaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi minta bantuan kepada beliau mereka orang Bani Israel dengan orang Kipti asli tengkar berkelahi nah orang Bani Israel ini saudara Nabi yang kerabat Nabi atau suku Nabi Musa sama-sama Bani Israel minta bantuan kepada Nabi Musa. Fawakazahu Musa faqadu alaih. Terpukul oleh Nabi Musa, orang itu mah mati. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak semua istighatsah kepada selain Allah itu syirik. Lalu bagaimana dengan berdoa? Di dalam penjelasannya Syekh Muhammad bin Salam Saimin dalam Qaulul Mufid menyebutkan bahwa kalau dalam masalah doa kita tidak bisa berbicara tentang doa sebagaimana tentang istighosa karena doa itu semua ibadah. Tapi di dalam salah satu usul beliau menyebutkan seperti yang sering ana sampaikan. Ya. Nah, misalnya ya fulan dia memanggil seseorang askini orang itu mampu untuk melakukannya seperti dijelaskan oleh beliau dalam syarah salah satu usul ya nah salah satu usul nah ini orang yang berdoa yani da'a hayyan bima yaqdiru alaihi da'a hayyan memanggil menyeru orang yang masih hidup yang dia mampu yang dia mampu itu seperti tadi ya bulan astini itu boh boleh nah fala syai'a alaih fala syai'a iya, tidak ada apa-apa tidak dosa nah baru kalau dia misalnya da'am mayitan au ghaiban au hayyan la yaqdiru alaih atau dia memanggil orang yang hidup tapi tidak mampu melakukannya orang yang gaib jauh entah di mana atau orang yang mati, nah itu baru yang diper masuk dalam lingkup ini. Nah, cuma di di dalam Paulus Sadid beliau menyebutkan nah apa namanya? bahwa doa di situ doa itu adalah ibadah karena ada istiqar. Jadi tidak nah beliau tidak berani tidak menyatakan bahwa berbicara seperti istighatsah. Kalau istighatsah itu ada yang seperti tadi. Tidak anak itu lakihi. Ada orang yang mungkin meminta bantuan kepada orang lain yang dia itu mampu, orang itu mampu untuk melakukannya. Kita misalnya dihadang perampok. Tidak punya kemampuan untuk bela diri. Teriak minta tolong panggil. Boleh, boleh. Nah, boh, boleh seperti itu. Nah, wa gausah, tolong bantu, tak tolong pak polisi. Nah, ini boh, boleh. Nanti ada beberapa juga bentuknya lagi. Kalau dia nah, terkait dengan orang yang gaib atau hayyan tidak bisa melakukannya. Orang misalnya dia jatuh ke selokan atau jatuh ke sungai, tidak bisa berenang. Ada orang yang lumpuh. Nah, cacat kaki tangannya. Diminta tolong untuk nah, menyelamatkan dia. Kan nggak mungkin. Nah, dia terkait dengan ini Nah, bisa termasuk dalam perkara yang walaupun tidak syirik tapi diharamkan. Tidak syirik tapi diharamkan. Dari sisi mana? Membuat apa bisa bermana istihza, ya istihza mengolok-olok orang tersebut atau bisa menjadi apa perantara, ya membuat orang lain menyangka bahwa orang yang lumpuh ini punya suatu kekuatan, kekuatan, ya Nah ini yang di, dihindari. maka yang dimaksud dengan di sini ayat bi ghairillah istighatsah yang hanya Allah yang mampu melakukannya. Seperti itu juga dengan doa. Nah, seperti itu juga dengan doa. <clears throat> Baik. Nah, di sini au doa ghairah Mana yang umum, mana yang khusus? ay ayyastaghitha bi ghairillah aw yad'u wa ghaira Mana yang khusus, mana yang umum? Hah? Yang khusus yang mana? Istighatsah ini yang yang khusus. Doa itu umum. Orang yang berdoa itu termasuk dalamnya istighatsah, isti'adzah. Ya. Nah, itu termasuk jadi doa itu umum. Baik. Isti'adah, isti'anah, istighafah itu termasuk doa. Nah, doa itu umum. Ada lagi nanti istishfa minta atau tabarruk ya. Qala wa Allah ta'ala wa la tad'u ma'a min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Janganlah menyeru sesuatu selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat ataupun memberi mudarat. Kalau kamu lakukan maka kamu termasuk orang yang zalim. Nah, secara zahir ini ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Rasul yang dituju dengan ayat ini dan memang kepada beliau pertama kali. Dan umatnya tabang mengikuti mengikuti beliau. Artinya apa? Kalau ini ditujukan kepada Rasulullah SAW dan ayat itu memang turun kepada Rasulullah, seperti itu peringatan Allah, pemberitahuan Allah kepada beliau sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada beliau, lebih-lebih kita. Kalau kita melakukan, fa innaka idzan minadh zalimin. Ayat berikutnya itu seakan-akan apa? Menjelaskan. Nah, Maknanya mungkin mala yang fauka wala Apapun ini wa iyam bidurrin. Kalau Allah menimpakan kepadamu kemudaratan. Fala kasyifalahu illa Nah, maka janganlah. Nah, ini dibawakan lagi kepada ayat sebelumnya. Kalau Allah menimpakan kepadamu kemudaratan, tidak ada yang bisa melepaskannya kecuali Allah. Maka jangan seru selain Allah yang mereka tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Wa yuridkan bi khairin fala radda li fadli. Kalau Allah menginginkan kebaikan bagimu, tidak ada yang bisa menolak, menghalangi. Maka jangan minta kepada yang lain. Yusibu bihi man yasha min ibadi. Allah timpakan dengan siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya, wa huwal ghafur rahim dan dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini larangan ini nah didikan dari Allah, dari apa namanya? pelajaran dari Allah Subhanahu wa untuk rasulnya dan tentunya khusus lebih-lebih lebih-lebih kita. Nah, <clears throat> Baik, kemudian doa doa wala tad'u di sini larangan wala tad'u min dunillah doa di sini bisa bermakna doa ibadah bisa bermakna doa masalah nah doa ibadah doa ibadah yaitu seorang itu ya ta'abbad lil mad'u mengabdi kepada mad'u talaban li thawabihi wa khaufan min iqabi hubban wa ta'ziman ini tolak doa doa ibadah doa ibadah doa ibadah doa di dalam Al-Quran disebutkan itu doa itu ada dua doa ibadah dan doa masalah doa ibadah seperti tadi. Dia tiada abad beribadah mengabdi lillah lil mad'u. Jadi siapapun yang dia menghambakan diri kepada mad'unya dalam keadaan dia mencintai dan mentakzim mad'u tersebut. kalaban li thawabihi mengharapkan pahalanya, menyening khawatirkan siksanya, berarti dia beribadah kepada mad'u tersebut. Apapun yang dia lakukan, apakah dalam bentuk dia minta nah, mengangkat tangannya di hadapan mad'u tersebut yang tidak dia lihat ataupun tadi itu berupa kuburan ataupun pohon nah, maka kalau itu ditujukannya kepada Allah itu ibadah yang dicintai oleh Allah kenapa diperintahkan oleh Allah kalau itu ditujukan kepada selain Allah dia jatuh ke dalam syirik akbar jatuh dalam syirik akbar. Nah, yang kedua doa masalah. <clears throat> doa masalah ini talabul nah, talabul hajah. Doa talabul ha, hajah. Dia minta kebutuhannya. Ya Razzaq, urzuqni. Nah. Ya. Nah. Ya man 'allama Adam 'allimni. Ya man fahama Sulaiman fahimni. Nah ini buat talabah. Zidni ilman yanfa'uni. Wanfa'ni mimma alam tani. Itu doanya Syekhul Islam Tanya sering ketika dalam masalah buntu istighfar beliau ya, sekarang seribu kali nah, kemudian beliau sujud minta ampun pada Allah doa ya man allama adam alimni ya man fahama sulaiman fahimni terbuka apa yang tadinya buntu baik itu dua, doa masalah dan doa doa ibadah. <clears throat> Baik. Ya, yang perlu diingat, yang perlu diingat, kalimat-kalimat seperti ini, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la Kalimat ma la yanfa'uka wa la yadurruk min dunillah ma la yanfa'uka wa la ini laisa lahu mafhum tidak ada mafhumnya tidak ada mafhum mukhalafahnya karena apa asal seluruh makhluk itu la yanfa'u wa yadur hatta nabi hatta nabi itu juga tidak bisa memberi manfaat Rasulullah diperintahkan oleh Allah kul inni la amliku lakum darran wa la rasada Nabi Isa juga demikian Nanti lihat dalam surat Al-Maidah. Nah. Baik. <clears throat> Qala eh, ilahuna. Ini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat nah, berikutnya, ya. Tadi ya jadi tidak secara mutlak والله أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا